Wajibnya mengimani, mempercayai terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita lewati berkaitan dengan pembahasan akan keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, <clears throat> demikian pula adanya Haubin Nabi, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula adanya uh, Barakallahu hari yang mana Allah Azza wa Jal letakkan mizan timbangan yang akan menimbang setiap amal yang diperbuat oleh seseorang, demikian pula catatan-catatan yang ditebarkan pada hari kiamat dan seorang menunggu eh, dari sisi mana dia akan mengambil. Juga perihal adanya sirat, yaitu jembatan lintasan yang melintasi dua bibir neraka dan setiap masing-masing orang pasti akan melintasi lintasan tersebut dan ketetapan bahwa jembatan atau lintasan yang terbentang antara dua bibir neraka itu ketetapannya didukung atau berdasarkan kepada Al-Quran demikian pula sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis juga menyebutkan tentang sifat yaitu rincian sifat uh, al-jasru atau sifat jembatan yang membentang antara dua bibir neraka eh, mungkin sudah kita bacakan begitu ya jelas ha? terakhir haul ما شاء الله طيب طيب قال muallif al siratu. قال المؤلف siratu hatta atau حتى atau wasiratu haqqun yajuzuhu al-abraru wa yazilu anhu al-fujjaru. Berikut pembahasan as-sirat yaitu jembatan yang membentang dan sirat perkara yang hak, perkara yang keberadaannya itu benar. Dan ini termasuk di bawah naungan umum rukun iman yang barakallahu fikum enam yaitu salah satunya beriman kepada hari akhir. Karenanya para ulama mengatakan siapa yang mengingkari perihal beriman beriman adanya hari akhir, siapa yang mengingkari salah satu rukun iman yaitu misalnya mengingkari rukun iman beriman kepada hari akhir maka dia akan mengingkari sekian banyak perkara. Karena pada hari akhir akan terjadi sekian banyak perkara. Seperti tadi haudun nabi, telaga nabi, juga nanti akan masuk tentang syafaatun nabi, juga barakallahu mizan demikian pula bab as-sirat yaitu jembatan jembatan kata muallif bahwa sirat itu hakun hak di sini e, para ulama menjelaskan kata-kata hak itu subutul hukum al-haqqu itu subutul hukum ditetapkannya hukum yang dimaksud keberadaannya. Karena kata-kata hak itu bisa bermakna kepada wajib, hak itu bisa bermakna kepada agama, hak juga bermakna sunnah, contohnya hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lain, hak muslim atas muslim yang lainnya. Barakallahu fikum, contohnya iyadatul marid menjenguk saudaranya kalau sakit. Menjenguk saudaranya kalau sakit itu tidak sampai wajib tapi sunnah. Makanya hak di sini bermakna sunnah. Hak yang dimaksud di sini adalah tentang subutul hukmi yaitu ditetapkannya hukum benar keberadaannya. Benar keberadaannya. Hak juga bermakna jamak hukuk adalah hak apa yang mesti kita berikan, apa yang harus kita tunaikan. Contohnya pembahasan para ulama mengenai apa? Hukukul aulad. Hukuk al-aulad. Anak itu punya hak. Artinya apa? Kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua, diberikan kepada anak. Haknya anak itu apa? Ada yang wajib, ada yang sunnah pula haknya mereka. Dan di sana ada risalah yang cukup bagus yang di uh, tulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dan itu hasil uh, daripada pidato ataupun ceramah beliau uh, puluhan tahun yang silam berkaitan dengan masalah hak anak. Cukup bagus ya, pembahasannya dan penting bagi orang tua mengetahui hak yang harus diberikan kepada anak sebelum mereka itu ada dan setelah mereka ada. Hmm sebelum mereka itu ada dan sebelum atau setelah mereka ada. Kata Abul Aswad Ad-Duali ketika mereka mengatakan atau ketika beliau mengatakan kepada putra-putranya ketika Abul Aswad Ad-Duali mengatakan kepada putra-putranya bahwa aku telah memberikan hak kalian ketika kalian kecil ketika kalian dewasa, bahkan ketika kalian sebelum lahir, sebelum ada itu aku sudah berikan. Si anak kan tanya kepada ayahnya, kok bisa? Kok bisa sebelum saya ada di muka bumi kok sudah memberikan kan begitu? Namanya umumnya orang tua memberikan hak anak itu ya kalau sudah lahir sudah ada. Dijawab oleh beliau kurang lebih ya jika kita bahasakan dengan bahasa kita ialah iya saya pilihkan kepada kalian ibu yang kalian tidak akan menyesal dengan ibu kalian. Saya pilihkan apa? Saya menikah dengan seorang wanita yang sekarang ini menjadi ibu kalian dan kalian tidak akan menyesal. Menyesal karenanya. Menyesal karenanya. Kan ada orang tua yang eh, anak menyesal ya. Kenapa kok saya punya ibu seperti ini kan begitu. Allah musta'an padahal ibunya nggak menyesal saya kenapa kok punya anak seperti ini kan begitu ya. Walaupun ada ada sebagian orang tua menyesal, menyesal ketika mungkin dia barakallahu mendapati ulah yang cukup e, luar biasa, kenapa kok saya punya anak sampai seperti ini? Semestinya dia tidak menyesal. Baik. Karena perhatian orang tua itu tidak cukup, ya. tidak cukup hanya ketika fase satu fase sudah lewat misalnya lahir kan begitu ya. Masa kehamilan lahir kan berarti sudah lewat. Kemudian masa bayi lewat, anak, masa anak lewat, usia dikatakan e, remaja, masa remaja lewat, masa nikah lewat. Orang mungkin mengatakan sudah, saya sudah lepas, sudah plong. Anak saya sudah diambil sama orang. Nggak tahu diapakan dia. Agamanya masih betul apa enggak. Kadang orang tua begitu, tidak memantau barakallahu fikum itu hal yang dikaitkan dengan hak atau hukuk yang tidak boleh orang tua menyanyiakan. Tidak boleh orang tua menyanyiakan. Kita kembali kepada pembahasan asiratu hakun yajuzu atau yajuzuhu al-abrar wa yazilu anhu fujar Akan melintasi selamat bisa melewati orang-orang baik dan barakallahu fikum akan terpeleset, terjatuh dari jalan tadi orang-orang yang buruk, jelek. Qala asyarhu berkata Syekh Muthaimin rahimahullah, As-siratu lughatan at-tariq. Namanya sirat itu secara lugah ialah jalan at-tariqu. Syar'an al-jasru al-mamdudu ala jahannam liyu'abbaru nasu alaihi ilal jannah. Yang namanya sirat secara syariat itu jembatan yang terbentang. Dari tepian sampai menuju nanti berakhir ke jannah. Berakhir berujung ke jannah. Wa huwa sabitun bil kitabi wa sunnah wa qawli salaf dan ketetapannya ya, subutul hukmi ditetapkannya bahwa sirat itu ada itu bukan kemudian rekayasa nabi bukan tetapi Al-Qur'an menyebutkan sunnah yaitu nabi juga menyebutkan bahwa sirat itu ada demikian pula pendapat salaf qala Allah taala Allah azza wa berfirman dalam Maryam surat Maryam ayat yang ke-71 wa in minkum illa wariduha setiap masing-masing kalian itu pasti akan mendatanginya mendatangi dan melintasi mendatangi dan melintasi melewati fasaraha Abdullah bin Mas'ud wa Qatadah wa Zaid ibn Aslam bil murur ayat ini ditafsirkan oleh beberapa sahabat demikian pula kalangan para tabi'in ulama salaf seperti Abdullah bin Mas'ud demikian pula Qatadah Ibn Di'amah Sadusi Zaid bin Aslam itu bil mururi ala sirat bil mururi ala sirat ayat ini ditafsirkan wa imminkum illa wariduha bahwa setiap masing-masing kalian akan melewati melintasi sirat tadi Wa جماعة jama'atun minhum Ibnu Abbas bidukhul finnar lakin yanjuna minha. Ada yang menafsirkan seperti Ibnu Abbas mengatakan setiap masing-masing itu akan jatuh yaitu masuk ke dalam neraka tetapi selamat. Tetapi selamat. Ini termasuk hal yang dikatakan asing dari kalangan orang-orang khawarij. Bagaimana masuk neraka kok selamat? Padahal azabnya luar biasa. Kalau kita lihat api, maka Nabi mengatakan, Narukum alati tunqidunaha api yang kalian nyalakan itu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ketika Nabi melihat bahwa ada api yang dinyalakan, kata beliau api yang kalian nyalakan itu itu hanya dikatakan sepertujuh puluhnya dibanding api neraka. <clears throat> Misal, mohon maaf, kalau ada kebakaran, kemudian seorang di tengahnya selamat, selamat dari api tadi. Nah, orang memahami kalau sudah masuk neraka, ya sudah, salim salim, nggak mungkin akan selamat, nggak mungkin akan apa keluar dari neraka. Kan demikian. Jadi kalau orang sudah masuk neraka itu pasti dikatakan abadan selamanya, dan fiha, tinggal di dalamnya selama-lamanya dan tidak akan selamat. Karenanya barakallahu fikum ini pula yang nanti akan dibahas oleh muallif rahimahullah mengkhususkan tentang bab tentang masalah syafaat. Yaitu ada orang-orang yang barakallahu fikum dengan izin Allah Azza wa Jal, mereka masuk ke dalam neraka kemudian dimatikan oleh Allah Azza wa Jal dan tidak merasakan azab yang berkepanjangan dan mereka sudah berbentuk hitam gelam seperti arang tetapi kemudian mereka dengan sebab syafaatun Nabi SAW mereka keluar dari apa jahanam. Wakala Nabi SAW demikian pula dalam hal ini yaitu hadis Nabi SAW. Thumma yudrabu al-jisru ala jahannam." Lalu dibentangkan <clears throat> jembatan di atas jahanam wa tahillu syafa'ah wa yakuluna Allahumma sallim sallim. Disitulah syafaat itu akan bermanfaat. Dan para ambiya itu berkata Allahumma sallim sallim ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan muttafaqun alaih atau ittafaq ahlu sunnah ala isbatih demikian pula para ulama salaf sepakat tentang adanya apa tentang adanya sirat tentang adanya sirat Qala sifatu sirat. Sifat daripada jembatan itu. Su'ila an-nabi. Sallallahu alaihi wasallam anis sirat. Faqal madhabatun. Mazallatun. Alaiha qatatif. Wa kalalib. Wa akasatun. Mufaltahah. Laha syaukatun. syawkatun. Takunu binajid. Yukalu laha لها سعدان Nabi menyifati tentang perihal sirat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rawahul Bukhari bahwa sirat itu menggelincirkan, licin menggelincirkan. Maka dikatakan madhabatun mazallah alaiha. Tatatif, kalalib. Jadi tidak semua yang licin itu menggelincirkan kan begitu. Tetapi ini dikuatkan. Dia licin menggelincirkan. Dia licin menggelincirkan. Dan di atasnya itu ada besi-besi pengait. Dikatakan seperti mata kail. Seperti mata kail. Dan disifati dengan apa? Sifat yang dikatakan seperti berduri. Sebagaimana dikatakan yuqalulaha sajan. Walahu min hadis Abi Hurairah wa bihi kalalib mitlu syaukati sa'dan. Dia itu seperti pengait, ya, seperti mata kain. Ada pengaitnya. Dan dia seperti sauka atau syauka duri sa'dan. Gharu annaha la ya'lam ma qadru 'idhamiha illallah. Hanya saja yang perlu dipahami sifat bahwa di sekitaran jembatan itu ada besi-besi bengkok yang akan mengait orang, kurang lebih dikatakan seperti mata kail, namun besarnya seberapa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW menyebutkan mitlu syaukah sa'dan. Diberikan apa? Takrib. Tapi beliau tidak kemudian barakallahu fikum menyatakan bahwa itulah wujudnya, itulah bentuknya tidak. Dan hal-hal yang semacam ini seperti yang Rasul SAW beritakan. Innakum satarona rabbakum yawmal qiyamah. Kalian itu pada hari kiamat akan melihat Rabb kalian, pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Badr. Tak apa? Al-qamar seperti sinar rembulan yang dikatakan pada malam bulan purnama. La tudhamun wa la Tidak berdesak-desakan, tidak samar, jelas begitu. Nah, para ulama menyebutkan bahwa tidak kemudian Allah Azza wa Jalla seperti qamar, tidak begitu. Tetapi bermakna pendekatannya ialah sejelas terangnya dan tidak berdesak-desakan. Sangat jelas, tidak dengan apa? Kepayahan, begitu. Itu yang dikatakan bahwa penyerupaan penyifatan bukan penyifatan bahwa Allah seperti rembulan, tidak. Tetapi bagaimana kita melihatnya itu sangat jelas, tidak berdesak-desakan Demikian pula barakallahu fikum Nabi SAW menyebutkan bahwa jembatan yang terbentang di atas jahanam tadi yang dikatakan dia licin menggelincirkan plus di situ ada apa? besi pengait. Ada besi pengait yang dikatakan menyambar-nyambar, menyambar-nyambar. Dan dikatakan seperti duri sa'dan, seperti duri sa'dan. Namun tentang besarnya seberapa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakhtafun nas bi'amalihim. Dan masing-masing sesuai dengan amal perbuatan, masing-masing sesuai dengan amal perbuatan. Wa fi sahih Muslim min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu Balagani annahu adaq min asy'ar. Dari sebuah riwayat yang tertera dalam sahih Muslim bahwa Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan sampai kepadaku sifat daripada surat tadi dia lebih lembut, lebih kecil ketimbang rambut. Pernah kita menjumpai jembatan seperti itu? Kan tidak ya. Belum pernah terlintas pada kita ada jembatan seperti ini dikatakan lebih lembut, lebih kecil ketimbang apa? Rambut. Kemudian wa ahad minas saif lebih tajam ketimbang mata pedang. Lebih tajam lebih tajam ketimbang mata pedang. Warawal Imam Ahmad nahwu an Aisyah radhiyallahu anha marfu'a dan semisal diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah yang marfu. Qala al-ubur ala sirati wa kaifiyatuhu. Kalau tadi pembahasannya ketetapan adanya sirat, kemudian sifat jembatan itu sendiri yang dikatakan dia lebih lembut ketimbang apa? rambut. Ketajamannya dikatakan lebih tajam ketimbang mata pedang, sebagian menyebutkan juga dikatakan seperti tajamnya silet, ya. seperti tajamnya apa? silet. Dia juga licin menggelincirkan. Karenanya bahwa seorang tidak bisa mengandalkan kepada keahlian dan kelincahan yang dikatakan kepada apa? Fisik. Ini bukan kemudian seorang barakalafikum eh, pembahasannya berkaitan dengan barakalafikum yaitu hal-hal yang sifatnya kehebatan-kehebatan fisik seorang. Orang mungkin akan mengatakan dia punya eh, kemampuan ilmu yang dikatakan mungkin meringankan tubuh. Bukan demikian. Karenanya disebut bahwa yang akan menyelamatkan ialah amal perbuatan. Dan ini tentunya bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang apa? Mustahil. Bahwa seorang melintasi kok amal yang dipakai kan begitu ya. Amal perbuatan itu bukan hal yang mustahil. Banyak ya. Banyak orang tuh hebat, kuat. Nah, secara fisik. Tetapi fisik yang kuat, hebat, tenaga yang besar, itu kadang tidak berfungsi. Kadang tidak berfungsi. Kalau Allah Azza wa Jal menghendaki sesuatu. Tetapi seorang kadang-kadang dia itu barakalafikum fikum kurus misalnya <clears throat> loyo misalnya begitu tetapi kekuatan sisi ibadahnya ketaatan dia kepada Allah kesolehannya melebihi kekuatan daripada orang-orang yang barakallahu fikum apa? Sisi fisik itu ada kehebatan. <clears throat> Sebab itu Nabi SAW menyebutkan apa? Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabu ilallah. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik di sisi Allah. Kekuatan juga jasmani. Kekuatan juga berkaitan dengan maknawi. Yaitu kekuatan fisik. Perkara yang di situ baik Demikian pula barangkali kekuatan yang sifatnya ilmu, kekuatan ibadah itu mendukung. Karenanya Allah Azza wa Jalla memuji Daud, memuji Nabi Daud alaihi salam. Dzal aidi innahu awwab. Punya kekuatan. Bagaimana melunakkan besi akhirnya menjadi baju. Kita aja yang kain kita potong-potong belum tentu kalau kita jahit terus bisa jadi baju besi apa bisa jadi baju yang betulan. Ini besi ditata sampai menjadi baju perang kan begitu. Kekuatan. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, beliau tidur itu kalau waktu separuh malam, itu pun dibagi lagi. Seperenamnya untuk istirahat, sepertiganya untuk sholat. Siangnya pun dibagi untuk puasa. Untuk puasa. Beliau juga mengurusi umat. Tentunya, fikum, terkumpul kekuatan dari sisi kekuatan ibadah, kekuatan juga pada barakalafikum, kekuatan fisik. Nah kita kadang-kadang over ya, kekuatan kita itu over, lebih, tapi justru dipakai kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik. Semestinya ketika seorang masa-masa ada kekuatan ya ditempatkanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masa-masa dia melemah sebelum masa-masa dia melemah. Karena seorang jika beribadah kemudian dengan kondisi-kondisi melemah tertinggal daripada yang lain dan dia tidak akan sempurna dalam melaksanakan ibadah. Kan begitu. Kemudian <clears throat> berikut tentang al-ubur ala sirat wa kaifiyatuh. Melintasi jembatan dan bagaimana caranya. Qala la yu'abaru sirata illal mu'minun ala qadri a'malihim. Tidak akan bisa melintasi, melewati jembatan itu kecuali orang-orang mukmin. Ini poin penting. Artinya apa? Kita jangan kemudian sok jagoan. Lebih kehebatannya. Sebentar dulu, berimanlah Anda. Itu dulu. Ini harus kepegang orang itu beriman dulu. Barang siapa yang berbudi pekerti yang baik, berakhlak yang mulia, punya kekuatan, dibimbing oleh syariat, itulah yang akan membawa kemuliaan. Akan membawa kemuliaan. Orang-orang Arab ya, diceritakan ada yang dikatakan dermawannya luar biasa, perangnya luar biasa. Nabi arahkan kepada syariat. Kan begitu. Nabi berdoa kepada Umarain. Umar Jangankan manusia dikatakan. Setan ketika melihat satu lorong yang dilewati Umar, dia akan mencari tempat yang lain. Kan begitu. Jadi kekuatannya itu dibimbing oleh syariat. Di bawah bimbingan syariat. Tapi pertama hendaknya seorang tanamkan keimanan. Tanamkan kepada keimanan. Dan ini bukan doktrin barakallahu fikum. Ini bukan doktrin. Sebab itu ketika para ulama menyebutkan tafsir tentang alhamdulillah yang dikatakan sana pujian yang menunjukkan kepada kamalu sifati, kita memuji Allah itu karena Allah sempurna sifat-sifatnya tidak ada aib tidak ada cacat tidak ada kekurangan beda kalau kita memuji orang beda kalau kita mungkin memuji penguasa kadang mungkin karena kita takut misalnya kita memuji seorang atasan kita. Kita puji-puji, mungkin kadang ada istilah apa? Niatan udang di balik batu. Oh kamu menjadi tim sukses. Nah, nih apa bayarannya kan begitu. Kan memuji. Atau kadang takut, ketakutan. Jangan sampai nanti ditindas, jangan sampai nanti dihukum. Sebab itu Ibnu Qayyim mengkaitkan sana sana Allah bikamal sifatihi Diiringi dengan apa? Mahabbatan wa fa'zima. Kita memuji Allah Zat yang sifatnya sempurna diiringi rasa cinta dan pengagungan. Dan itu tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya, kita memuji karena ada dorongan rasa cinta dan pengagungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan tidak akan bisa melintasi kecuali orang itu mukmin terlebih dahulu. Mukmin terlebih dahulu. Di hadis Abi Sa'id radhiyallahu an, anin Nabi SAW, Wafihi, fayamuru al mukminun qatar fil ain. Orang-orang mukmin akan melintasi jembatan tadi. Ada yang melintasnya itu seperti kedipan mata. Subhanallah cepatnya. Seperti apa? Kedipan mata. Melintasi jembatan. Wallah alam berkaitan dengan e, misalnya jauhnya. Tetapi yang jelas sifat yang disebutkan tadi mengerikan. Di samping dia itu licin, menggelincirkan. Tidak kemudian kok terus nyaman. Tetapi diliputi oleh apa? Ada pengait-pengait yang menyambar-nyambar Pengait-pengait yang menyambar-nyambar. Seorang ketika tersambar dengan pengait tadi, na'udzubillah. Dia akan ditarik dan diseret kepada neraka. Tetapi ada dengan sebab amal manusia di waktu di dunia yaitu amal solehnya dia melintasi dan cepatnya seperti kedipan mata. Seperti kedipan mata. Itu bukan karena kekuatannya itu bukan karena kekuatannya. Dan hal yang semacam ini tentunya para kalafikum Allah Azza wa Jal menyebutkan bagaimana Nabi Sulaiman itu Allah berikan kehebatan, kelebihan, ditundukkan e, sekian banyak makhluk tunduk dengan perintahnya. Sebelumnya beliau cinta kepada apa? Kuda-kuda yang dikatakan diam, tapi kalau pas disuruh lari itu kencangnya luar biasa kan begitu ya membuat beliau terlena, senang dengan apa tunggangan tadi. Kuda itu kan yang dipilih apanya? Hmm? Gagahnya, besarnya, apa-apanya? Hah? Kecepatannya kan begitu. Ya. Antum punya kuda besar, tinggi, larinya loyo ya. Hmm, mohon maaf. Ya. Ini kuda apa? Kuda lumping kan begitu. Ya. Kuda itu kan dicari kencangnya. Nah, ketika Allah Azza wa Jal menghukum Nabi Sulaiman karena sebab terlenanya dengan hal-hal yang seperti itu, lalu disembelihlah semua kuda-kudanya diganti oleh Allah dengan hal yang lebih besar. Yaitu apa? Ditundukkannya kepada beliau sekian banyak makhluk. Jin tunduk. Kan begitu ya. Prajurit-prajuritnya tunduk. Burung-burung tunduk kepada beliau. Alisalam, Sehingga ketika dikabarkan bahwa Hudhud mengkabarkan di sana ada Ratu Saba, pemimpinnya perempuan, beribadah kepada selain Allah. Dan sudah saya sampaikan, Hudhud menyampaikan, kalian hendaknya beribadah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Burung diberi kemampuan mengetahui ibadah yang dilakukan manusia, bukan hanya berbicara. Nabi Sulaiman mendengarkan dengan seksama. Lalu barakallahu fikum diuji barakallahu fikum dengan hal yaitu siapa yang bisa mendatangkan singgasananya apa? Malikatus Saba, yaitu Ratu Balkis. Sebagian mengatakan sebelum beranjaknya Nabi Sulaiman dari tempat duduknya dan yang ada padanya ilmu akan mengatakan sebelum kedipan mata akan saya datangkan kekuatan yang besar, kekuatan yang besar. Kan begitu. Barakallahu fikum, itu kekuatan makhluk Allah Azza wa Jalla tetapi dalam bab ini bahwa seorang mukmin akan melintasi bukan karena semata-mata kekuatan fisik, kehebatan, tetapi ialah amalan. Mereka melintasi ada sebagian dikatakan seperti kedipan mata, wakal barok, seperti kilat, demikian pula kerih, seperti tiupan angin, demikian pula kafair, seperti terbangnya burung, wa kaajawid al-khail, seperti kuda yang lari kencang yang paling bagus warikab fanajin muslim muslim selamat demikian pula makhdusun mursal ada yang mereka terkait kemudian jalannya pun barakallahu fikum tertati-tati tapi masih selamat kemudian makdusun fi jahannam ada yang celaka dan harus jatuh ke dalam neraka jahannam hadis muttafaqun alaih wa fi sahih muslim tajribihim a'maluhum dan mereka itu akan melewati berdasarkan amal perbuatan mereka. Mereka akan bisa melintasi itu bukan karena dengan kehebatan dan keahlian tetapi karena amal sebab yaitu amal dan perbuatan yang mereka lakukan. Wa Yukum qaim ala sirat. Sementara nabi kalian berdiri di atas sirat yaqulu ya rab sallim sallim hatta tu'jizu a'malu al-ibad hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u as-sayr illa Kemudian Nabi pun berkata dan memohon kepada Allah, Ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkan dia, selamatkan dia. Lihat betapa perhatiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita. Beda dengan kita kadang-kadang kita sebagai guru ketika mengajar mulai ada di antara mungkin murid-murid kita yang e, lebih, murid-murid kita yang dikatakan punya kemampuan. Ya Allah, buatlah dia orang yang tidak paham supaya tidak menandingi saya kan begitu ya. Rusak seperti itu. Karena kalau menandingi saya, saya tidak lagi dipakai, tidak diustadkan lagi. Subhanallah. Siapa yang mengustadkan Anda itu siapa kan begitu ya. Memangnya kita pernah e, dalam hal dakwah kemudian setiap lewat mohon maaf bapak-bapak saya ini ustaz tolong saya diundangkan begitu kan nggak pernah ya hampir kita semua pinginnya duduk mendengarkan siapa yang bisa menyampaikan kan begitu barakallahu fikum tapi sebagian begitu sebagian begitu merasa resah merasa kesal lebih-lebih kalau dikatakan medan dakwahnya itu diambil direbut dikuasai Allah musta'an barakallahu fikum Eh, Nabi memohon kepada Ya Allah selamatkan dia, selamatkan dia. Sampai dalam kondisi amal perbuatan seorang hamba itu dikatakan sedikit. Hingga datang seorang yang tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Kecuali apa? Dengan merangkak. Wafisail Bukhari hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba. Dalam riwayat Bukhari sampai orang yang terakhir itu diseret. Nah, dalam hal melintasi tadi diseret. Yaitu bukan karena kemampuan lagi. Tapi adanya yang membantu diseret dia. para kawafikum tentunya masing-masing. Ini semua mendorong kepada kita, memotivasi kita dalam hal amal, mengikhlaskan diri dalam hal amal, meniru apa yang dicontohkan Nabi. Jangan seorang kemudian merasa kecil dengan satu perbuatan yang baik sehingga dia tinggalkan dan jangan pula seorang merasa sepele dengan perbuatan dosa sehingga dia langgar. La tahqirul ma'rufa syai'a, jangan menganggap remeh hal-hal yang sepele kalau itu kebaikan. Karena kalau kita menyampaikan kebaikan itu biasanya kita tertunda. Kita tertunda. Fa barakallahu fikum Tidakkah kita ketahui yang namanya bukit? Ya? Itu kan bermula dari tumpukan-tumpukan kerikil, kecil-kecil, kemudian seorang menjadi kuat, menjadi mapan, menjadi banyak apa yang telah dia perbuat. Tapi kalau kemudian dengan hal-hal yang sepele kita meremehkan, pinginnya yang besar-besar, misalnya ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kehidupan kita itu kan senantiasa di atas perkara ta'awun. Ada undangan, mohon maafin ada begini-begini berkaitan dengan ma'had, atau hal yang sifatnya sosial kepada kemasyarakatan. Ah, cuma nyapu saja kok, ah, kan begitu ya. Itu yang lain bisa. Saya tak lihat yang lebih banyak kan, lebih besar. Urusan saya itu bukan di situ. Ya. Urusan saya bukan di situ. Oh, cuma bersih-bersih paling hanya setengah jam gak nyampe. Posisi saya bukan di situ. Saya masih di atasnya lagi, kan begitu. Pak Barakalafikum, jangan seorang itu e, meremehkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid dan jangan lupa membersihkan sampai seorang akan ditampakkan kebaikannya walaupun yang dia ambil, walaupun yang dia bersihkan dari masjid itu hanya apa? kotoran mata. Coba. Kita kalau melihat ada kotoran di masjid, itu kita bandingkan besar mana kotoran mata kita dengan kotoran di masjid tadi. Nah, kalau besar kotoran kita ya tertutupi mata kita kan begitu ya. Allah musta'an. Mesti ya kita dapatkan. Tetapi Allah akan menampakkan kebaikan dia. Amal yang dia perbuat. Wa nada'ul mawazin al-qas di qiyamah. Jembatan ataupun e, neraca. Timbangan ketika telah Allah letakkan. Dengan penuh akurat. Tepat. Tidak ada yang bisa melakukan penipuan pada hari kiamat La tudlamu nafsun syai'a. Setiap masing-masing jiwa tidak akan didolimi. Setiap masing-masing jiwa tidak akan didolimi. Fabarakallahu fikum. Wa inkana mithqala eh, daratin min khardal seandainya seorang itu membawa kebaikan walaupun kecil yang dikatakan seberat biji sawi Atayna biha kami kata Allah akan membalas kebaikan orang tadi wa kafabina hasibin dan cukuplah bagi kami kata Allah yang akan menghitung amal orang. Tidak boleh kita kemudian menjadi orang yang suka pegang kalkulator walaupun bukan kalkulator betulan. Ini loh si fulan itu. Itu paling amalannya segitu aja. Itu loh si fulan ah, masih saya masih jauh ya dibandingkan dia. Itu loh si fulan. Itu paling dia hanya begini-begini saja. Kalkulator di tempat kita. Hmm. Akhirnya apa? Kita hanya membiji orang. Kita hanya menilai orang lupa dengan biji dan nilai kita sendiri. Barakallahu fikum, hari kiamat tidak akan bisa seorang menilai orang lain. Allah yang akan menilai masing-masing perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang. Barakallahu fikum. Kemudian wa awwalu man yu'abbaru sirat min al-anbiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa min al-umam ummatuh dan adapun nabi yang pertama kali melewati sirat itu adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat adapun umat masing-masing nabi yang akan melewati adalah umat beliau. Seperti pada hadis yang sudah pernah kita e, bacakan, kita ini orang-orang yang terakhir tapi orang yang pertama baik dalam hal dihisab, diperhitungkan. Hmm. Tapi kan Allah musta'an ada sebagian ya, misalnya kalau kita dalam kondisi belajar. Belajar mau dites kan gitu ya, belajar mau diuji. Hari yang di situ barakalafikum menentukan tentang hasil ujian seseorang. Umumnya kalau manusia inginnya apa? Yang paling terakhir. Apalagi kalau mendengar sampai tadi soalnya apa kan begitu ya. Dapat bocoran. Di hari kiamat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang terakhir dihidupkan dalam masa-masa kurun kenabian tetapi justru orang yang pertama kali akan mengalami baik hisabnya, perhitungan amalannya dan juga akan melintasi jembatan tadi. Faqaulun Nabi sallallahu atau diqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha maka aku berharap bahwa akulah yang pertama kali dan umatku yang pertama kali melintasinya, melewatinya. Wala yatakallamu illa rusulu wa du'a'ur rusul Allahumma sallim sallim. Dan tidak ada yang berbicara hari ketika manusia melintasi jembatan tadi kecuali Rasul. Dan doa yang diucapkan Rasul waktu itu adalah apa? Allahumma sallim sallim ya Allah selamatkanlah umatku selamatkanlah dia قال ويشفع النبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمة من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعة قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون beralih barakallahu fikum pembahasan yang seperti kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya ada sebagian kitab pengurutannya tidak seperti yang eh, ada sebagian cetakan wa alam dalam bab ini bahwa syafaat itu karena kaitannya dengan hal yaitu eh, banyak hal syafaat berkaitan dengan orang yang masuk neraka Demikian pula syafaatun Nabi berkaitan dengan hal di mana seorang itu meminta agar disegerakan putusan sehingga pada sebagian cetakan itu dibuat terakhir, dibuat terakhir. Walaupun pada sebagian cetakan itu didahulukan eh, atau pada penyebutan-penyebutan tentang beberapa hal yang harus diyakini, dipercayai atas apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut yaitu judul baru pembahasan masalah syafaat, babu syafaat. Kata muallif rahimahullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat menolong tentunya dengan izin Allah kepada pihak yang telah masuk neraka dari umatnya dari kalangan orang-orang pelaku dosa besar min ahli kabair lalu mereka keluar dengan sebab syafaat beliau setelah dibakar, setelah mereka apa? Terbakar, dibakar oleh api neraka, bahkan telah menjadi arang hitam. Telah menjadi apa? Arang hitam. Lalu fayadkhuluna jannah bi syafaatihi. Mereka akan dimasukkan dalam jannah dengan sebab syafaat beliau. Dan setiap masing-masing nabi, orang-orang mukmin, para malaikat juga punya syafaat seperti yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Anbiya ayat yang ke-28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidaklah mereka akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai, Allah kehendaki. Qala wala tanfa'u al-kafira syafa'atu syafi'in. Poin yang ketiga bahwa syafaat tidak berguna bagi orang kafir. Jadi ada beberapa pembahasan, Nabi kita Muhammad SAW akan memberi syafaat kepada orang-orang yang masuk neraka dari kalangan orang-orang pelaku dosa besar, walaupun mereka telah menjadi arang. Yang kedua, masing-masing nabi, orang mukmin, malaikat juga mampu dan bisa memberi syafaat dengan izin Allah. Yang ketiga, syafaat-syafaat tadi tidak berfungsi tidak berguna, tidak bermanfaat bagi orang kafir. Artinya kalau seandainya seorang itu menyafaati orang kafir, maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Seandainya ada yang menyafaati orang kafir, maka tidak berfungsi dan bermanfaat. Karena Allah akan memberikan manfaat syafaat kepada orang-orang yang Allah kehendaki, Allah ridhai. Dan nanti akan membahas, ada pembahasan tentang pengecualian. Akan ada pengecualian. Kalau begitu disimpulkan. Kalau begitu disimpulkan. Berarti syafaat berguna hanya untuk orang mukmin saja kan begitu ya. Kalau orang kafir tidak bermanfaat. Muncul pertanyaan. Abu Talib kok bermanfaat? Berarti dia mukmin. Apakah seperti itu? Tidak. Nanti ada pengecualian. Tetap dalam kondisi paman beliau Abu Talib dikatakan kafir. Namun ada pengecualian. Namun ada pengecualian. Qala asyarhu asyafa'atu. Asyafa'atu lugatan ja'lul witir syafa'an. Syafa'ah menjadikan yang witir genap. Makanya Nabi mengatakan barakallahu dalam hal eh, salat ketika terjadi kelupaan sujud sahwi siapa yang mengalami sahu lupa salat Kemudian dia tidak ingat apakah sudah empat atau di sini baru tiga. Maka dibangun yang sedikit. Dibangun yang sedikit. Seandainya seorang ragu sholat isya. Sudah empat tapi ragu. Ini sudah empat atau baru tiga. Ragu. Maka dibangun yang apa? Yang sedikit. Berarti apa? Dia menambah. Akhirnya kalau memang betul berarti berapa sholatnya? Lima rakaat kan begitu lima rakaat. Ganjil. Kata Nabi, hendaknya sujud sahwi. Menjadi apa? Syafa'na lahu. Sahwi akan menggenapkan yang ganjil tadi. Dengan sahwinya akan menggenapkan yang ganjil tadi. Juga hadis. Juga hadis barakallahu fikum masalah seorang yang punya kebiasaan sholat malam. Sholat malam itu kalau lewat tidak ada kodok. Misalnya barakallahu fikum seorang punya kebiasaan sholat malam. Waktu subuh tiba. Tidak ada kodok. Bermakna sholat dua rakaat dulu. Atau dia berwitir dulu baru kemudian sholat dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Apalagi kalau dilihat Masya Allah imamnya misalnya sudah azan tapi setengah jam atau bahkan hampir satu jam kurang seperempat baru ikhoma. Ini bisa untuk witir, bisa untuk sholat malam panjang kan begitu misalnya. Tidak boleh. Seperti itu. Tidak boleh mengkodok. Tapi yang ada barakallahu fikum apa yang dikerjakan Nabi. Siapa yang terlewatkan sholat malam. Siapa yang terlewatkan sholat malam dan dia terbiasa sholat malam. Maka diganti siang hari. Jika tiga maka diganti empat. Jika dia biasa lima diganti enam, siapa yang biasa tujuh diganti delapan, siapa yang sembilan diganti dengan sepuluh, siapa yang sebelas diganti dengan dua belas. Digenapkan syafa' menjadikan witir syafa'an witir jadi genap. Dan itu bukan kodok, eh, bukan dikatakan diistilahkan sebagai kodokan. Tapi kodok boleh walaupun sholat sunnah. Contoh, seorang barakallahu fikum terlambat dalam melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Apakah mungkin karena bangunnya telat, berangkat ke masjid sudah komat. Boleh dia kodok setelah sholat subuh. Sholat, sholat subuh dia sholat dua rakaat yang biasa dilakukan sebelum sholat subuh dua rakaat. Yang kata Nabi dikatakan khairun minat dunia wa mafiha. Lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Ya, tentunya dunianya orang-orang yang punya dunia. Bukan dunianya kita. Kalau dunianya kita kan miskin misalnya begitu ya. Nah, tapi dunianya orang yang punya dunia. Bukan dunia masing-masing kita. Itu lebih baik ketimbang dunianya yang orang punya dunia. Nah, paham ya istilah dunianya orang yang punya dunia? Dipahami nggak? Dunia antum apa coba? <laughs> ya. Misalnya anak-anak kita kan, nak duniamu apa? Duniaku, Abi, ini baru senang-senangnya main HP kan. Itu dunia anak kan mungkin begitu ya. Jadi Abi jangan marahi saya kalau main HP kan begitu ya. Kita sampaikan itu belum duniamu nak nanti. Kalau kamu sudah bisa pakai, suatu saat mungkin dibelikan. Kan begitu ya. Dunianya masing-masing. Bukan dunia masing-masing. Dunianya orang yang punya dunia berbagai macam hal dia peroleh kan begitu. Lebih baik dua rakaat tadi ketimbang dunia. Orang dalam kondisi terlambat, terlupakan dalam melakukan maka boleh habis subuh dia kerjakan. Seandainya seorang punya kemampuan untuk menjaga, tidak mengapa dia kerjakan kalau matahari sudah terbit. Itu lebih afdal. Karena penggabungan larangan tidak boleh sholat setelah subuh. Tapi para ulama memberikan rukhsah dalam bab ini. <clears throat> Juga hal di sana sholat wajib jika lewat dari waktunya, misalnya seorang menyengaja menunda sholat. Asal ditunda-tunda sampai waktu maghrib tiba. Wah kok maghrib? Kebetulan ini. Jadi mungkin meruksahkan diri, memperingankan diri. Sekalianlah asaran plus maghriban plus isyaan. Allah musta'an. Barang siapa yang sholat di luar waktu tidak sah. Sebagaimana sholat tidak sah sebelum waktunya. Inna salata kanat al mu'minin kitaban mauquta. Salat kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang mukmin waktunya sudah ditentukan tidak boleh dikerjakan sebelum tiba waktu dan tidak sah dikerjakan kalau sudah habis waktu tidak boleh tetapi barang siapa yang tertidur namanya tertidur siapa yang terlupakan orang lupa loh kok saya belum sholat kapan waktunya ketika dia ingat walaupun sudah lewat dan itu penunaian Demikian orang yang tertidur. Waktu bangun itulah waktunya. Dan itu dia tunaikan waktunya. Fabarakallahu Sehingga dalam bab ini. <clears throat> bahwa yang namanya syafa'ah itu secara lugah menjadikan hal yang ganjil menjadi genap. Wastilahan atawasutu lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarrah. Yang dimaksud syafaat secara syariat ialah menjadi perantara perantara bagi pihak lain untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak madarat. Karenanya barakallahu Nabi mengatakan isfa'u tu'jaru, bantu, tolong, kan begitu ya. Jadilah kamu sebagai tawassut perantara antara kamu dengan orang lain, tu'jaru kamu akan diaba beri pahala. Diberi apa? Ganjaran oleh Allah. Misal misal sebagai seorang mukmin kemudian mengatakan Anda kenal dengan si fulan. Loh, ada apa? Saya itu kurang kenal dengan si fulan. Saya ada keperluan. Boleh Anda berikan pengenalan ya, mungkin dengan mengatakan mohon maaf ini saya kenal dengan si fulan, kebetulan tidak kenal dengan Anda, dia ada keperluan. Oh, silakan kan begitu. Berarti dia tawasut menjadi perantara dengan yang lain. Menjadi perantara dengan yang lain. Dalam hal apa? Mendatangkan manfaat atau menolak madorat atau menolak madorat. Tapi nanti lain ya pembahasan dengan masalah syafaat yang berkaitan dengan masalah syariat. Qala wa syafa'atu yaumil qiyamah naw'an Adapun syafaat pada hari kiamat ada dua jenisnya, khasatun bin nabi wa amatun lahu wa li ghairih. Ada yang sifatnya khusus bagi nabi, ada yang sifatnya umum bagi beliau dan bagi yang lain. Adzan apa ya? Belum. Baik. Qala fal khassatu bih sallallahu alaihi wasallam syafa'atuhu al-uzma. <clears throat> Adapun sifat-sifat yang berkaitan dengan syafa'atu al-khassah, as-syafa'atu al-khassah ialah syafaat beliau yang dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung fi ahli al-mauqif indallah kepada orang-orang ketika mereka berkumpul di padang mahsyar yang sedang menunggu di sisi Allah tentang liyaqdiya bainahum hina yalhaquhum minal karbi wal ghammi ma la yutiqun syafaatul uzma syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketika orang-orang dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal menunggu putusan Allah. Menunggu putusan Allah saat mereka diliputi. Yalhaquhum mereka menimpa pada mereka, mengena pada mereka rasa hal yang dikatakan bencana, petaka, demikian pula kesedihan yang luar biasa. Yaitu hal-hal yang dikaitkan dengan masalah kondisi yang sangat mengerikan. Adanya bencana, adanya kegalauan, ini kira-kira apa yang akan saya terima? Kan begitu. Saat-saat dalam kondisi bencana turun, kegalauan yang luar biasa, yang dikatakan malayutikun, dalam kondisi mereka sudah tidak mampu lagi ketika matahari didekatkan. Masing-masing sesuai amalan pula. Ada yang ditenggelamkan oleh apa? Air keringatnya. Ada yang dikatakan sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, dan seterusnya. Kondisi yang semacam itu barulah mereka menunggu tentang syafaatun Nabi. Fayadhabuna ila Adam fa Nuh, fa Ibrahim, fa Musa, fa Isa. Lalu mereka datang kepada Adam, masing-masing berlepas diri. Mereka datang kepada Nuh, mereka datang kepada Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Musa, datang kepada Isa. Kulluhum ya'tadirun. Masing-masing minta udur, tidak mampu. Fayatuna ilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berujung mereka datang dan mendatangi Nabi. Fayashfa'u fihim ilallah fayati subhanahu wa ta'ala lil qada baina ibadih. Akhirnya barakallahu fikum mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu kemudian memintakan kepada Allah untuk mereka agar segera diputuskan. Agar segera diputuskan. Datanglah Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan urusan-urusan yang ada di antara hamba-hambanya. Waqad bukirat hadihi as-sifatu fi hadithi atau fi hadithi uh, suwar al masyur Lakin sanaduhu ba'if dan berkaitan dengan masalah syafaat itu telah disebutkan pada satu hadis yang bab ini dikatakan hadisnya masyhur tetapi dalam bentuk yang bermacam-macam syafaat ini namun dikatakan dengan sanad yang lemah mutakallamun fi dan ada kritikan wa huzifat min al ahaditsis sahihah dan dibuang dan mencukupkan tentang hadis-hadis yang sahih yang lainnya faqtasara minha ala dikri asyafa'ah fi ahli kabair dan dikhususkan penyebutan berikut yaitu masalah hadis syafaat khusus kepada ahli kabair qala Ibnu Katsir wa syarihu at-Tahawiyah berkata Imam Ibnu Katsir dan pensyarah atau hawi yaitu Ibn Abil Izz karena maksudu as-salaf min iqtisar ala asy-syafa'ati fi ahli kabair kenapa para ulama mencukupkan pembahasan masalah syafaat itu hanya dibahas masalah al-kabair huwa ar-raddu 'alal khawarij wa man min al mu'tazilah. Karena maksud yang diinginkan oleh para ulama salaf sekaligus menyanggah, membantah pendapat-pendapat orang-orang khawarij dan yang mengikuti pendapatnya dari kalangan mu'tazilah. Wahadi asy-syafa'atu la yunkiruha al-mu'tazilah wal khawarij. Adapun syafa'atul uzma syafaat yang Nabi SAW mintakan kepada Allah agar segera diputuskan tentang uh, apa yang ada pada hambanya itu tidak diingkari oleh orang Khawarij dan Mu'tazila tetapi wa yushtaratu fiha idnullah liqauli ta'ala tetapi dalam hal ini tentunya dengan izin Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah sebutkan man dalladhi yashfa'u 'indahu illa biidnih man dalladhi yashfa'u 'indahu illa biidnih tiada yang bisa memberi syafaat uh, di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang pertama yaitu dikatakan syafaatul uzma. Syafaatul uzma syafaat yang para ataupun manusia semua berdatangan kepada para anbiya namun mereka tidak kuasa, mereka masing-masing minta uzur dan hanya nabi yang mampu melakukannya dan ini tidak diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Hal ini tidak diingkari oleh Khawarij Mu'tazilah masalah syafaatul uzma ini, tetapi pembahasan yang berikutnya yaitu syafaatul khasah yang di situ masuk barakatikum perihal pembahasan yang akan diingkari oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Baik. Kita lanjut insyaallah ba'da salatul maghrib bi'innahi azza wajal kita cukupkan uh, penyampaian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ilahuna tafadhalu hafizakumullah.